Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Usul Fiqhi wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita akan bahas, memasuki pembahasan yang baru. Perhatikan baik-baik yang sudah antum pelajari pada pelajaran-pelajaran yang sebelumnya yaitu seputar empat masadir, empat sumber dalam agama Islam ini, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, kemudian ijma', kemudian kias yang sahih. Ingat-ingat empat apa? Masadiruddin, masadiru ad-din, arba' masadir ad-din. Empat sumber-sumber agama. Maksudnya bagaimana? Landasan pokoknya empat tersebut. Empat tersebut kembali kepada dua yang inti yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau tambahkan lagi ijma' sama kias yang sahih. Kita katakan kias yang sahih karena di sana ada kias yang batil, kias yang fasid, kias yang rusak, yaitu kiasnya yang dibikin iblis lah laknatullah alaih ketika disuruh sujud kepada Adam alaihissalam, apa katanya? dia? Ana khairu minhu katanya. Aku lebih baik daripada Adam kata iblis. Paham ya? Kenapa? Khalaqtahu min nar. Naam khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Gitu ya. Ayo, engkau menciptakan aku dari api sedangkan engkau menciptakan dia dari apa? Dari tanah. Iblis menganggap tanah itu Iblis menganggap api itu lebih baik daripada tanah. Padahal realita kenyataannya yang namanya tanah lebih baik daripada api. Karena api sifatnya membakar, merusak, sedangkan tanah sifatnya apa? Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan subur. Faham ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi kalau ada kias, dikasih ikatan kias yang sahih. Karena sebutkan para ulama di antara Imam Asy-Syankiti rahmatullah alaih, awwalu man iblis. Awwalu man iblis. Pertama kali yang bikin kias itu iblis. Kias yang mana ini? Kias yang sahih atau kias yang fasid? Kias yang fasid, kias yang rusak. Ingat-ingat ya, Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', kemudian kias yang sahih. Empat itu adalah hujjah. Nah, barakallahu fiikum. Naam. Qala al-mu'allif sabahullah halaman 203, perhatikan bagian bawah itu, pantun yang nomor 49. Wa hujjatut taklifi khudha arba'ah. Qur'anuna wa sunnatun musabbatah min ba'daha ijma'u hadhihi al-ummah wa rabi'ul qiyasu fafhamanna masyaallah wa hujjatut taklifi khudha arba'ah qur'anuna wa sunnatun musabbatah min ba'daha ijma'u hadhihi al-ummah wa rabi'ul qiyasu fafhamanna paham ya itu na barakallahu fikum 6 masadiru ad-din, sumber agama Islam ini. Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', kemudian qiyas yang sahih. Na'am barakallahu fikum. Ayo kita lihat sini apa kata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Qala al-mu'allif asbahullah dalam syarahnya itu qauluhu wa hujjatut taklifi al-hujjah wad dalil wal burhan was sultan sama. Kulluha bi ma'na wa'id. Perhatian Bapak ini, istilah seperti ini penting hujjah, dalil, burhan, sultan itu kulluha bermakna wahid, semuanya makna satu, itu argumen. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Qul eh, hatu dalilakum. Qul hatu sultanakum. Qul hatu hujjatakum. Faham belum ini? Jadi lafaz al-hujjah wad dalil wal burhan was sultan maknanya berapa? Empat. <laughs> maknanya berapa? Mana satu di mana wahid, empat di mana? Perhatikan baik-baik. Maknanya berapa turnamen? Satu. Paham ya? Burhan, sultan, hujjah, dalil artinya sama enggak? Sama argumen, datangkan argumen kalian. Seperti itu ya, jangan sampai keliru ya. Dalilmu mana? Hujjahmu mana? Burhanmu mana? Sultanmu mana gitu loh. Paham ya? Jadi jangan sampai keliru yakni bidzalika dalil. Maksudnya dengan dalil tersebut. Paham ya? Naam, hujjatut taklif, hujjah bagi orang yang terbebani syariat ini. Ana barakallahu fikum ada dalilnya itu maksudnya. Wa li hadza yuqal halaka hujjah bidzalik? Halaka dalil bidzalik? Oleh karena ini dikatakan, apa kamu punya hujjah dalam masalah ini? Apakah kamu punya dalil dalam masalah ini? paham belum? Jadi dalil mahujjah itu artinya sama. Artinya apa? Sama. Naam, cuman beda lafadznya. Kalau terjemahan bebas argumen, orang itu kalau debat kalau punya argumen kuatnya. Man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Itu kalamnya Imam Syafi'i dengan semakna seperti itu ya. Barang siapa yang menghafal hadis akan kuat argumennya. Antum hafal hadis, hafal dalil, itu kalau berdebat antum akan kuat argumennya. namanya Karena orang itu kalau perdebatan itu terjadi, Syarat yang pertama kali antum letakkan pada orang yang ingin berdebat kepada antum, mau nggak kembali kepada dalil. Itu paling pertama kali. Jangan langsung antum layani. Antum debat orang awam yang mereka tidak mau kembali pada dalil, kembalinya pada akal, itu sulit untuk antum apa? Untuk selesaikan. Karena apa? Dikasih dalil pun malah mintanya apa? Akal itu loh. Paham ya? Rokok itu haram, Pak. Siapa bilang rokok itu haram? Haram itu kalau berkali-kali, sekali dua kali nggak masalah katanya. Akal semuanya yang mereka andalkan. Allah musta'an. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati perzinaan. Larangannya itu kan kalau mendekati. Kalau zina sekalian enggak masalah katanya. Akal bukan? Akal bukan? Akal itu loh. Nah, barakallahu fikum padahal yang seperti itu perlu diperhatikan. Naam. Hujjah, dalil, burhan, sultan itu maknanya satu. Maknanya satu. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum. Wa qalu hujjatut taklif yakni al-adillah allati yahsul biha takliful ibad. Maksudnya adalah dalil-dalil na barakallahu fikum yang para hamba mendapatkan apa di dalam apa? pembebanan ini. Paham ya maksudnya adalah apa? adillah allati yahsul biha taklif ibad. Itu dalil-dalil yang seorang hamba itu dibebani dengannya. Itu namanya apa? Namanya hujjah, argumen, dalil. Hujjah itu apa di antaranya? Yang paling kuat tadi apa? Hujjah Al-Qur'an dan as-sunnah. Ya enggak? Berkata Imam Ibn Battal rahmatullah alaih dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar di dalam kitab apa? Fathul Bari apa kata beliau? Wal hujjatu 'inda tanazu' sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fal nam barakallahu fikum nam fayajibur rujuk' ilaiha. Paham ya? Artinya apa? Artinya hujjah itu ketika ada perselisihan Dalil itu ketika ada perselisihan adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadisnya maksudnya. Fayajib rujuk ilaiha maka wajib untuk kembali kepada as-sunnah. Mafhum? at tamassuk bis-sunnah najatun. Berpegang teguh dengan as-sunnah kunci keselamatan, kunci enam keberhasilan, kunci kesuksesan. Perkataan siapa ini? Al-Imam Az-Zuhri rahmatullah alaihi disebutkan dalam muqaddimah Sunan Ad-Darimi. Nah barakallahu fikum at-tamassuku bi sunnati najah. Berpegang teguh dengan as-sunnah adalah apa? Keselamatan. Nah barakallahu fikum. Berkata juga Imam Malik. Imam Malik, Imam Imam Malik Imam Darul Hijrah. Malik bin Anas, Abu Abdullah. Apa itu man arada? Nah, man arada an-najata fa bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang ingin selamat, ingin beruntung, ingin sukses, ingin berhasil, maka wajib atas dia berpegang teguh dengan sun, dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dengan semakna oleh Imam Al-Harawi dalam kitab Damul Kalam wa Ahli. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya biar tambah jelas lagi. Wa Tusbat bihal ahkam al-aqliyah wal amaliyah dan dengan hujjah tersebut ditetapkan adanya hukum-hukum secara keyakinan, aqdiyah keyakinan wal amaliyah dan juga amalan. Paham ya? Jadi kalau antum tanya orang itu ini ibadah atau bukan Pak ibadah? Dalilnya mana? Kalau ibadah saya dalil karena ibadah apa kemarin tauqi, tauqifiyah dibangun di atas dalil. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Kalau adat lain lagi. Kalau adat ini kebiasaan sini boleh, Pak. Dalilnya mana? Kalau masalah bolehnya jangan ada dalil karena hukum asal ada itu boleh. Yang ditanyakan tuh ini haram, tradisi ini haram, dalilnya mana? Paham ya? Karena keluar dari asal, hukum asal tradisi adat boleh atau tidak? Boleh. Kalau boleh itu enggak usah dalilnya lagi. Kalau ada yang mengharapkan ini enggak boleh haram ini, dalilnya mana? Baru baru tepat. Paham ya? Tapi kalau ibadah, nah barakallahu fiikum itu kita nanya dalilnya, dalilnya ada tidak? Tahu belum? Karena apa? Karena pembolehan untuk suatu ibadah itu nggak sembarangan. Karena ibadah hukum asalnya apa? Diharamkan, ya nggak Sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Naam. Kita lihat khutbah arba'ah wahyal Quran was sunnah wal ijma' wal qiyas as-sahih Allah. Ambillah empat empat sumber. Apa itu? Al-Qur'an, as-sunnah, ijma', qiyas yang sahih. Ingat-ingat qiyas yang sahih ini untuk mengeluarkan qiyas yang batil, eh, qiyas yang fasid, eh, yang dibikin oleh pertama kali siapa tadi? Iblis laknatullah alaihi. Awwalu man qasa iblis. Pertama kali yang bikin kias yang fasid, yang batil adalah iblis laknatullahi alaihi. Allahul musta'an. Kita lihat wa hadhihi adillatut taklif. Inilah dalil-dalil pembebanan syariat allati yukallaf bihal abdu yang seorang hamba dibebani dengannya. Fa masabata bihadil adillah maka apa saja yang telah tetap dengan dalil-dalil ini fa innahu yu'mal bihi wa mala fala. Maka diamalkan dengannya, adapun tidak ada dalilnya, fala, jangan diamalkan. Paham ya? Karena dalam beramal itu harus ada landasannya, harus ada apa? ilmunya, harus ada rasa ikhlas dan mutabaah. Karena kalau beramal tanpa ilmu, amalannya bagaimana? Ter ter tertolak. Paham ya? amalnya tertolak kalau orang beramal tanpa ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin Naam, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu amalannya mardudatun la tuqbalu. Amalannya tertolak, tidak apa? Tidak diterima. Itu orang yang beramal tanpa ilmu. Na'am barakallahu fikum wa na'am. Ayo na'am. Kita lihat di sini al awal pertama, Qur'anuna. Masya Allah, Qur'anuna, maksudnya Qur'an Karim. Yakni Al-Qur'anul Karim, alladhi huwa kalamullahi azza wa jal, Fawa hujjatun biijma'il muslimin. Masya Allah. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Yang mana Al-Qur'anul Karim adalah kalamullahi jalla wa ala. Yang mana Al-Qur'anul Karim adalah hujjah, argumen biijma'il muslimin. Dengan ijma'nya kaum muslimin. Acara maulid Nabi. Bid'ah atau sunnah? Kalau mereka makan sunnah. Kalau itu sunnah Rasulullah tahu atau tidak? Kata kalau kata, kata mereka tahu. Kalau tahu mana buktinya sampai kepada kita? Ada atau tidak? Kulhatu hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau mereka mengatakan bid'ah selesai. Kalau bid'ah tinggalkan. Wa kullu bid'atin dhalalah selesai. Kalau orang kadang itu, bid'ah maulid. Maulid itu bid'ah atau sunnah? Kata dia sunnah. Sunnah itu Rasulullah tahu enggak ya kira-kira? Tahu. Kalau tahu ada enggak bukti sampai kepada diri kita? Enggak ada. Kalau enggak ada berarti kalian nuduh Rasulullah itu menyembunyikan syariat gitu loh. Kalau kalian bilang ada, apa tadi jawabannya kalau bilang ada? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mahum saya insyaallah? Ayo na'am. Kita lihat sini. Kata beliau barakallahu fikum bad ala anna al Qur'an hujjatu hujjatun. Naam. Kullal Qur'an ya naam. ala anna al-Qur'an hujjatun. Kullul Qur'an yadullu ala dhalik. Dalil menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu hujjah. Semua isi kandungan Al-Qur'an menunjukkan hal tersebut. Qala ta'ala Allah telah berfirman, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur." Wahai segera manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'idah, suatu mau'idah, nasihat. Paham ya? Wejangan, suatu nasihat, suatu wejangan, suatu na barakallahu fikum arahan. Paham ya? Na barakallahu fikum seperti itu mir rabbikum dari Rabb kalian wa lima fisudur dan sekaligus syifa obat terhadap penyakit yang ada pada dada dada manusia. Paham ya? Ada penyakit kemasukan jin, masuk setan ruqyah dengan Al-Qur'an. Paham ya? Ada orang sakit, sakit dalam padahal bukan sekarat jin, ya mungkin sakit nah barakallahu fiikum habis jatuhan semisal ruqyah dengan Al-Qur'an juga. Paham ya? Dari Al-Qur'an itu syifa. Naam. Ya ayuhan nas qad merus rasul bil haqqi min rabbikum wahai segenap manusia sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dengan membawa kebenaran dari Rabb kalian. Ya, berikutnya ya ayuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai segenap manusia sungguh telah datang kepada kalian burhan, argumen, bukti, dalil dari Rabb kalian itu rasul. Wa anzalna ilaikum dan kami telah turunkan kepada kalian nuran mubina cahaya yang nyata dan jelas Berikutnya, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takunil kha'inina khasima. Sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu suatu kitab dengan benar agar engkau menjadikan hukum eh, perselisihan yang terjadi di antara manusia dengan apa yang Allah taala perlihatkan kepadamu dengan apa Allah Taala berikan kepadamu. Wala takun jangan sampai kamu menjadi apa? menjadi orang yang mendebat orang-orang yang berkhianat. Maksudnya menjadi temannya. Paham ya? Nah, argumen itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Walakin hujjatul 'ala man balaghahu wa fahimahu. Penting ini. Tapi Al-Qur'an itu hujjah atau argumen bagi orang yang apa? Orang yang nam sudah sampai dan orang yang sudah paham. Kalau enggak paham ya, bukan hujjah. Banyak orang sufiyah, orang sufiyah yang mereka hafal Al-Qur'an banyak enggak? Banyak atau enggak? Banyak orang-orang sufi hafal Al-Qur'an banyak. Cuman mereka gunakan untuk apa? Untuk mencari fulus. Mencari dunia yasinan, malam Jumat dapat fulus. Paham ya? Kalau enggak gitu khotaman ketika orang meninggal, khotaman dari pagi baca sampai sore selesai Al-Qur'an dapat fulus. Paham ya? Karena apa? Karena mereka enggak faham kandungan isi Al-Qur'an itu loh ya. Kalaupun faham mereka apa? Tertarik dengan hawa nafsunya. Eh, jangan sampai kita seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum hafal Al-Qur'an, pulang kampung diundang untuk baca Al-Qur'an ketika eh, ada orang meninggal mau jangan. Paham ya? Jangan. Nah, barakallahu fikum Al-Qur'an bukan bahan apa? Bukan bahan bisnis, eh, bukan untuk mencari uang, paham ya? Tapi kalau antum mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an tanpa minta imbalan, tanpa minta upah, kok ada orang ngasih ini masih fulus, kasih uang, paham ya? Kasih amplop, antum tanpa minta mengharapkan boleh terima. Paham ya? Tapi kalau antum pasang tarif, target, eh, satu juz sekian juta misalkan jangan tidak diperbolehkan. Mahum salah? Ayo, berikutnya. Naam, qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman, "Li'unzirakum bihi wa man balagh." Untuk aku apa agar aku bisa memberikan peringatan kepada kalian dan orang yang na barakallahu fikum telah sampai padanya. Amma man balagha wa lam yafhamhu. Adapun orang yang telah sampai Al-Qur'an padanya tapi tidak memahaminya fa innahu qad la yakunu qamat 'alal hujjah. Bisa jadi apa? Tidak tegak atau belum tegak hujjah padanya. Baca Al-Qur'an bisa, Paham ya perhatikan baik-baik? Ha? Ha? Nah, kalau fikum, setan masuk ya kalau menguap kemudian apa? Enggak ditutup, setan masuk. Fa inna syaitan yadkhul. Ayo, fa inna syaitan yadkhul. Kalau menguap ditutup, biasakan. Adab termasuk adab-adab dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali kepada pembahasan kita bahwasannya terkadang banyak orang yang hafal Al-Qur'an, baca Al-Qur'an tapi apa? seakan-akan belum tegak hujah badannya karena enggak paham gitu loh. Jadi upayakan kita ini menjadi manusia itu bisa memahami, mencerna, kemudian juga apa? mengamalkannya. Jangan cuma sekedar apa? membaca saja. Kalau baca masih mending baca, kemudian memahami lebih bagus lagi, tapi kalau nggak baca, nggak memahami, bagaikan apa Ibrahim? Bagaikan hidupnya apa? Hidupnya binatang ternak. Nggak paham, nggak membaca, paginya main-main, malamnya tidur, paham ya? Siangnya main-main, malamnya tidur, paham ya? Hidupnya bagaikan apa? bagaikan binatang ternak. Paham ya? Pantunnya. kita kunta Ingat enggak? Kita kunta Belum. Apa? Ingat yang antum Isa? Ayo bismillah. Abdurrahman Hamdalah Ayo tafadhal. <laughs> antum Ingat ya, betul-betul. Naam ahsan tayyusain, Ahsan. Paham ya? di awal itu ya. Itu pantun sudah kita lewati berkali-kali. Idza kunta la taqra'u wal anta fahimu. Famautuka khairun hayatika daimu. Naharuka la'ibun lailuka naimu. Famisluka fid dunya ta'ishul bahaimu. Artinya apa? Apabila kamu tidak baca, nggak memahami juga, maka matimu itu lebih baik daripada hidupmu. Paham ya? Kalau nggak mau baca, nggak memahami, nggak mau belajar, matinya lebih baik daripada hidupnya. Paham ya? Nah, naharuka la'ibun lairuka na'imu. Siangnya main-main, malamnya tidur. Famistuka tuh kafidunya ta'isul bahaimu. Permisalanmu di dunia itu bagaikan hidupnya binatang ternak. Paham ya? Makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, berpokok. Paham ya? Upayakan kalau menguap tutup ya, karena setan masuk kalau nggak tutup. Apalagi bersuara ha bahika syaitan, setan tertawa. Paham ya? Biasakan kalau menguap tangan udah melekat. Ingat baik-baik. Tutup gitu ya. ngambar kalau fikum. Ini sekedar nasihat karena apa? Karena termasuk adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan menyepelekan karena apa? Karena perkara seperti ini pun diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau menguap ditutup Jangan dibiarkan los karena setan masuk ke dalam. Nah, kita lihat sini. Liqaulil ta'ala dikarenakan firman Allah Ta'ala, "Walau nazzalnahu 'ala ba'dil a'jamiyyin faqara'ahu 'alaihim ma kanu bihi mu'minin." Kalau seandainya kami turunkan kepada sebagian orang-orang ajam. Orang-orang ajam itu kan seperti gimana orang ajam? Ya enggak? Orang-orang yang tidak faham bahasa Arab aslinya. Sehingga kalaupun kita baca Al-Qur'an kadang enggak paham tidak paham apa artinya, butuh apa panduan dengan artinya lagi. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian dibacakan kepada mereka eh, yang semula bisa apa? Nah, barakallahu belum tentu mereka mau beriman gitu loh. Karena enggak paham maknanya. Eh, enggak paham maknanya. Oleh karena itu kita tuntut untuk belajar bahasa apa? Inggris atau apa? Bahasa Arab. Karena apa? Karena biar kita bisa memahami isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Nah, barakallahu fikum seperti itu belajar bahasa Arab jangan sepelekan Jangan meremehkan kita orang ajam kita ini walaupun sepandai-pandai pun eh, bahasa Arab kadang masih terpleset juga. Paham ya? Sepandai-pandai tupai melompat terkadang apa? jatuh juga seperti itu. Nah, kita lihat sini. Li'annahum la yafhamunahu wa la ya'rifuna. Karena orang ajam itu mereka enggak faham, enggak mengetahui. Tahu ya yang baca. Awal mulanya a i u ba. Nah, belajar itu. Paham ya? Nanti lama-lama bisa baca, tapi ketika bisa baca belum tentu tahu artinya. Butuh pelajaran lagi. Kalau sudah tahu artinya, dia harus dapat dituntut memahami, merenungi. Sehingga ketika sudah tahu artinya, merenungi, memahami, dia bisa menggabungkan kata-kata yang perlu dia ungkapkan, dia pun bisa mengeluarkannya. Faham maksudnya nih, Isan insyaallah, mafhum? Abdullah mafhum? Ayo na'am barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Walihada qala azza wa jalla oleh karena itu Allah Taala mengatakan wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumih liyubayyana lahum. Dan tidaklah kami utus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya, dengan bahasa kaumnya untuk menjelaskan kepada mereka. Seperti kita. Kita diciptakan Allah Ta'ala dengan bahasa apa kita ini? Ada bahasa Indonesia. Ah, ada bahasa Indonesia. Ada bahasa Jawa. Bahasa Sunda. Bahasa Melayu. Eh? Nah, bahasa macam-macam. Tujuannya apa? Untuk menjelaskan kaumnya. Antum sekarang berada di kaum mana sekarang antum? Kalau pulang ke Kediri, kaum antum bahasa apa? Bahasa apa kaum di sana? Di Kediri bahasa apa normalnya? Standarnya bahasa apa? Hah? Bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Kalau antum nggak bisa bahasa Jawa, nggak bahasa Indonesia, bahasanya Arab, antum ajar langsung bahasa Arab, mereka bingung, pusing kepalanya. Paham ya? Ini bagus sekali ini ya. Dalil menunjukkan bahwasanya seorang rasul itu diutus kepada kaumnya dengan bahasa kaumnya untuk menjelaskan kepada mereka. Nah, kita sekarang kan orang Indonesia. Ketika belajar bahasa Arab harus tahu juga bahasa Indonesianya. Paham ya? Jangan cuma apa? ngandalkan bahasa Arabnya nggak diterjemahkan seperti orang LDII Antum nggak tahu LDI kan antum lembaga dakwah Islam Indonesia. Kalau dipelesetkan lembaga dajjal iblis Indonesia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu kalau khutbah bagaimana? Kalau khutbah pakai bahasa Arab enggak terjemahkan. Ya, ada ikhwah kita yang ngasar masuk ke masjidnya orang LDI. Hari Jumat ini, Jumatan. Innal hamdulillah ini bahasa Arab full enggak terjemahkan. Ya orang enggak paham gitu loh. Apa intinya, apa maksudnya, apa kandungannya itu loh. Paham ya? Itu orang LDI dulu namanya Islam Jamaah Paham ya? Dulu bernaungan di bawah pohon beringin, Partai Golkar maksudnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum itu kelompok itu bisa dikatakan berkembang pesat karena apa? Yang ikut di dalamnya kebanyakan orang kaya. Paham ya? Nah, selain kelompoknya dikafirkan karena ada bayat di sana. Kalau atau masuk langsung bayat sudah. Eh? Nah, barang siapa yang keluar dari amirnya, sibron sejengkal aja mata. mei tetan jahiliyah, mati seperti orang mati orang jahiliyah katanya. Itu Islam apa? Islam Islam jamaah dikenal dengan LDII. Jadi kalau melewat perjalanan kok ada di ganggang jalan tuh LDII, jangan masuk antum. Paham ya? Kalau bang kelompok pel nanti antum salat situ, kalau nggak percaya jangan dibuktikan. Paham ya? Nah, kalau antum salat situ pel masjidnya karena bang kelompoknya. Antum ngambilkan jemuran pakaiannya, hujan, diambilkan. Kalau tahu yang ngambilkan bukan kelompoknya, dicuci lagi. Paham ya? Karena selain kelompoknya najis. Allahul musta'an. Karena nggak baik dengan amirnya ini kelompok sesat ya, jangan diikutin ya, jangan mencoba ya LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia kata mereka. Tapi sembunyi di balik apa? Pohon beringin. Partainya gelukar waktu itu. Allah musta'an. Hati-hati ya. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Apa kata beliau? Wal Qur'anul Karim aslul usul. Sedangkan Al-Qur'an Al-Qur'anul Karim itu adalah sumber segala sumber. Fama dalla alaihi mantuqan aw mafhuman. Maka semua yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an mantuqan baik yang diucapkan mafhuman yang dipahami au isyaratan secara isyarat fa innahu yajibul akhdhu bih maka wajib mengambil dengannya ay yajibu na'am barakallahu fikum i'tibaruhu dalilan wajib menganggap itu ada dalil paham ya kalau berdalil karena Al-Qur'an jangan dengan makna tapi dengan lafadznya persis kalau hadis boleh dengan makna jalasa atau berarti qa'ada enggak masalahnya sama waqafa dengan koma enggak masalahnya sama tapi kalau Al-Qur'an harus sama persis La raiba fi. Alif lam mim. zalikal kitabu la raiba fi. Jangan diketik zalikal kitabu la syakka fi. Enggak boleh. Syakka raiba sama, cuman jangan. Karena apa? Lafaz Al-Qur'an ketika menyampaikan harus sama. Paham belum? nah barakallahu fikum. Kemudian upayakan ketika berdalilkan, sebutkan Arabnya baru terjemahkan. Jangan sebagaimana kama qala ta'ala fi kitabil karim, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an Karim, dan tidaklah diciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada ku Bahasa Indonesia itu. Arabnya dulu berterjemahkan. Paham ya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Caranya gitu. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Tsumma in hadzal fi'la alladzi dalla 'alal kitab qad yakunu wajiban wa qad yakunu manduban wa qad yakunu haraman wa qad yakunu makruhan wa qad yakunu mubahan. Masyaallah. Lima perkara dihafal ini. Kemudian perbuatan ini yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi apa? Mubah. Ingat-ingat, sudah kita lewati dulu dalam pembahasan kita dalam kitab apa? Al-Usul, min ilmin usul, Al-Waraqat juga sudah kita bahas semuanya. Bahwasanya apa? Ahkam taklifiyah lima ini. Tahu ya? Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Cuman kalau mubah ini la ta'allaq bis-shawab wal 'iqab illa binniyah wa qasd. Paham artinya? Al-mubah la yata'allaqu bis thawab wal iqab illa bin niyyati wal qasd. Paham ya? Apa artinya? Artinya yang namanya mubah perkara boleh itu tidak ada keterkaitan dengan pahala wala hukuman kecuali dengan niat dan apa? dan tujuannya. Faham belum nih? Abdullah mafhum? Eh, wa antum contohnya datang ke masjid awal waktu hari Jumat. Paham ya? Boleh atau enggak? Boleh-boleh saja termasuk amal yang bagus, tapi ternyata ada orang datang awal waktu hari Jumat, tujuannya apa? Untuk mencuri misalkan. Ayo, ah. akhirnya dapat hukuman karena niat dan tujuannya tadi. Faham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. nah, Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Kalau mubah itu enggak ada keterkaitan la ta'allaqu bis sawab wal 'iqab illa binniyah wal qasd. Wal illa binniyah wal wal qasd. Faham ya? Wal qasdu, wal qasdi. Faham ya? Itu nama. Namanya apa? Namanya mubah. Adapun haram ada hukum sendiri, makruh ada hukum sendiri. Sunnah ada hukum sendiri, wajib ada hukum sendiri. Tapi kalau yang namanya mubah itu apa tadi? Yang namanya mubah tadi apa Husain? La yata'allaku bisawab walal iqab illa bin niyati wal qasdi. Ingat-ingat itu ya. Nah, belajar itu ya seperti itu harus direnungi, diingat-ingat kullama takarrar Takarrar. Semakin diulang-ulang semakin melekat. Itu namanya belajar seperti itu. Jangan antum bosan lah diulang-ulang terus. Lawang diulang-ulang aja enggak bisa-bisa apalagi nggak diulang gitu loh. Paham ya? Jangan sampai seperti itu ya. Wah, diulang-ulang terus belajar di Darut Taqwa dikit diulang-ulang dikit diulang-ulang. Eh, kalau enggak mau diulang-ulang ya sekali hafal nggak masalah, tapi kan nggak hafal-hafal juga. Ditanya teman wallah alam. Paham ya? Diulang-ulang harus senang gitu loh. Kita lihat sini. Wa nadir bil Qur'an yahtaju ila syai'in wahidun faqat. Dan Wan nadir fil Quran dan kalau barakallahu fikum orang yang memperhatikan dalam Al-Qur'an, yahtad dia butuh ila syai'in wahid, butuh satu saja. Wa huwa dalalatul Qur'an al hukm yaitu penunjukan Al-Qur'an terhadap suatu hukum. Wan nadir orang yang memperhatikan. Paham ya? Nah, orang yang memperhatikan isi kandungan Al-Qur'an butuh kepada satu perkara saja, apa itu? Yaitu penunjukan Al-Qur'an terhadap suatu hukum, jangan sembarangan. Antum bilang Isbal itu haram. Dalilnya mana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun katanya. Benar enggak dalilnya itu? Dalilnya sahih enggak dalilnya? Kalau setelah dalilnya sahih enggak itu ayat? Sahih enggak? Sahih enggak? Sahih Al-Qur'an. Ta tapi benar enggak pendalilannya itu benar atau tidak itu loh. Isbal haram atau boleh? Handalah. Haram. Ditanya dalilnya mana handalah? Antum dalilnya dalilnya adalah firman Allah Taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Illa liya'budun. Tepat enggak pendalilannya itu? Enggak tepat, tapi dalilnya sahih dari Al-Qur'an, tapi keliru dalam pendalilan. Paham ya? Jadi upayakan untuk pahami baik-baik, ya. Yang ditunjukkan isi kandungan Al-Qur'an terhadap suatu hukum penting. Jangan sampai itu menyasar-nyasar kemana mana ya. Nah, dalilnya mana? Minum berdiri atau makan dengan berdiri itu makruh, dalilnya mana? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala wal 'asr, innal insana fi khusrin katanya. Paham ya? Bablasan itu Pak, ya? nyasar ya istilahnya ya. Nah, jadi terkadang banyak dalil yang sahih yang dia dipakai ahlu bid'ah wad tapi tidak sesuai dengan pendalilannya, tidak sesuai dengan ditunjukkan daripada kandungan dalil tersebut. Allahu musta'an. Kita lihat sini, hal huwa dalun ala hadis syai'? Penting ini. Jadi ketika antum perhatikan Al-Qur'an, lihat ayatnya ini. Ini menunjukkan atas suatu perkara pembahasan ini hukum ini au nasa bidalin alaih atau tidak menunjukkan penting. Mahum misalnya ini Bang. Jadi ketika ingin berdalilkan lihat dulu cocok enggak dalilnya ini. Paham ya? Jangan cuman istilahnya sembarangan berdalil. Al-Qur'an memang hujah semuanya hujah. Cuman ketika antum mau berhujah, hukum yang antum mau hukum itu cocok atau tidak, ya, tidak dengan pendalilannya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Naam. Jadi penting sekali itu ya. Ayo naam. Jangan sampai antum keliru atau nyasar dalam berdalilkan. Kita lihat. Famasalan qaulu ta'ala sebagai contoh adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Salasata quru Artinya apa? Dan para wanita yang diceraikan hendaknya ya naik yang tadirna. Hendaknya menunggu. Menunggu apa maksudnya? Masa edahnya menunggu diri-diri mereka berapa? Tiga kali haid atau tiga kali suci pada panjang rajih. Tiga kali haid. Karena ketika menceraikan dalam keadaan haid itu adalah tolak bid'i. Ada mentolak sunni ketika dalam keadaan apa? Suci. Kenapa kalau diharuskan dalam keadaan suci Isa? Karena wanita ketika dalam keadaan haid tidak nampak dia hamil atau tidak. Tapi kalau dalam keadaan suci dia akan nampak hamil atau tidak. Sehingga nanti nampak hukumnya berbeda ketika diceraikan dalam keadaan hamil dan ketika diceraikan dalam keadaan tidak hamil. Mau insyaallah fungsi tujuan kenapa yang menceraikan dalam keadaan suci apa tadi Husain? Eh? Ewa eh, untuk apa? Dia mengalami penampakan. Penampakan apa tadi? Hamil ataukah tidak. Paham ya? Karena kalau dalam keadaan haid itu kan apa? nggak nampak dia itu nanti hamil ketika suci atau tidak. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mahum salah ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi harus sampai jangan sampai gagal paham ihsan. Tolak bid'i itu tolak yang kapan dilakukan? Ketika wanita itu haid. Lah kenapa zaman bid'i? Karena nanti nggak nampak ketika suci itu dihamil atau tidak itu loh. Karena hukumnya lain ketika cerai kan perempuan cerai kan dalam keadaan hamil dengan dalam keadaan tidak hamil itu lain apa sama? Lain. Kalau dia akan hamil, masa idahnya sampai kapan Abdullah? Sampai perempuan itu melahirkan. Kalau dalam keadaan tidak hamil tiga kali haid. Sehingga tolak yang sunni dilakukan kapan? Ketika dalam keadaan perempuan tersebut suci dan dia belum berhubungan badan. Ini penting sekali itu ya. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Ba'dul ulama yaqul, sebagian ulama mengatakan al-quru' hiya al-adhar. Quru' itu adhar, suci. Wa ba'dhum yaqul hiya al-hiyat. Sebagian mereka mengatakan kuro itu adalah hayat, itu haid. Fanahtat ila dalil yadullu ala ahadihima. Maka butuh dalil yang menunjukkan atas salah satu di antara keduanya. Wal mutallaqah salatan dan perempuan diceraikan tiga kali talqah namanya. Talqah ya, talqah waidah, talqah saniyah, talqah salifah. Awa, hal tahtat ila salat hayat? Apakah butuh dia tiga kali haid? Au yakfi haidatan wahidah atau cukup sekali haid saja? Paham ya? Fayung dar hal dalal Quran ala hada au ala hada dilihat lagi. Apakah Al-Qur'an menunjukkan yang ini atau menunjukkan yang ini? Apa maksudnya nih? Menunjukkan yang ini atau yang ini ini maksudnya menunjukkan tiga kali haid atau sekali haid. Wa idza kanatil mar'atu hamilan bi waladain. Dan kalau seandainya perempuan itu hamil mengandung dua anak, wa wada'atil walad al awal, kemudian melahirkan anak pertama, dalamnya masih ada belum? Mungkin enggak seperti itu, Ibrahim? Mungkin kan kembar anaknya kembar anaknya lahir pertama atau langsung brojol dua-duanya? Lahir dua gitu atau satu-satu? Eh? Satu-satu atau dua langsung? Nah, sekarang berkaitan masalah masa idahnya dulu. Katanya kalau hamil itu sampai melahirkan. Nah, ketika lahir anak pertama sudah selesai atau belum gitu loh. Atau nunggu dulu anak yang berikutnya karena dua isinya dalamnya kandungan. Dalam kandungan dua anaknya. Nah, itu penting sekali ya kita lihat ini. Apabila seorang wanita hamil dua anak, wadu'at wa wadu'atul walad al-awwal. Kemudian anak yang pertama sudah sudah keluar. hiya fi iddah. Dia dalam masalah iddah. Wa hal tanqadi al-iddah? Sekarang apakah sudah habis mata iddahnya? Hal dalal Qur'an ala hadza aw Sekarang Al-Qur'an telah menunjukkan seperti ini ataukah tidak? Wal amsila ala hadza katsir. Contoh-contoh seperti ini banyak sekali. Tapi rajih wala alam kalau dua ya sampai keluar dua-duanya. Kalau baru keluar satu berarti belum. Faham maksudnya ya? Sampai keluar dua-duanya. Na'am barakallahu fikum. Wala yahtaju an-nadir bil Qur'an an yanzur sanat sanad. Eh, kalau dalam Al-Qur'an enggak perlu orang yang perhatikan itu enggak perlu nyari sanad. Sanadnya mana ini? Dari siapa ini Al-Qur'an ini? Haddatsana fulan al-fulan enggak perlu. Karena sanadnya Al-Qur'an itu akurat sekali gitu loh. Paham ya? Dari Rasulullah SAW, kemudian malaikat Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Rasulullah sampai kepada kita melalui siapa? Sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in. Paham ya? Seperti itu kita lihat li'annahu mutawatir karena Al-Qur'an mutawatir talaqahu al-asagir 'anil akabir yang menyambutnya mengambilnya dari apa bisa dari anak-anak kecil dari orang besar enggak masalah faman angkara minhu syai'an ka'an nam ka'an yaqul inna qawla ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah eh, maka barang siapa yang mengingkari sedikit saja Nah, dari kandungan Al-Qur'an tersebut seperti mengatakan sesungguhnya firman Allah taala, "Wattaqu berhati-hatilah kalian yauman suatu hari turja'una fihi Allah yang kalian semuanya dikembalikan kepada Allah taala, laisa minal Qur'an." Ini bukan termasuk bagian dari Al-Qur'an. Sebagai contoh, fa innahu kafir. Maka nah, dia kafir. Mengingkari satu ayat saja bukan bagian dari Al-Qur'an itu kafir. Paham ya? Dikatakan apa? Kafir. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Ewa Ayo eh, nah, kita lihat sini. Kata beliau, "Wa man za'ama anna al-Qur'an qad hudifa minhu syai'un fa kafir." Barang siapa yang menganggap Al-Qur'an itu ada yang dibuang, ingat-ingat ada yang dibuang, bagian dari ayat yang dibuang, maka dia kafir. Beda halnya dengan masuk, mansukh wa nasikh. Nasikh wa mansukh lain nah, lagi pembahasannya ya. Naam. Li'annahu mukadzibun liqaulillahi ta'ala karena dia mendustakan terhadap firman Allah Ta'ala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya apa? Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Paham ya? Seperti itu. Wa mukadzibun ijma'il ummah al-ma'sumah dan juga mendustakan terhadap kesepakatan umat yang maksum ini. Fa innal ummah al-ma'sumah maka sesungguhnya umat yang maksumah, maksumah itu maksudnya maksumah dari dolalah, enggak semuanya di atas kesesatan. Ada yang sesat, ada yang di atas al-haq itu maksudnya. Naam. Ajma'at ala anna baina daftai al-mushaf huwa al-Qur'an. Penting sekali ini bahwasanya umat ini ijma' bahwasanya sesuatu yang ada di antara dua kertas mushaf, maksudnya tulisan-tulisan kandungan isi Al-Qur'an, dua quran yaitu Al-Qur'an alladzi nazzala alladzi nuzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisa fihi ziyadah wala naqsi tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Allahumma illa makhthulifat fihi al-qira'at. Kata beliau, Allahumma bisa jadi Eh, kalau seandainya ada di situ diperselisihkan dalam masalah kiroah kiroah sebaah, kiroah asyarah. Nah, barakallahu fiikum. Naam. Awa, perhatikan baik-baik. Allah musta'an. Faqad yakunu fi ba'dil kiroat isqat harfi atfin. Karena sebagian kiroah terkadang ada yang dibuang huruf atafnya. Aw ma asbah dari atau yang semisal itu. fahadalah la yadur yang seperti tidak masalah. Wadduha wadduhi tidak masalah. Kan kiroah yang bedakan, paham ya? Nah barakallahu fikum, seperti itu tidak masalah selama tidak mengubah maknanya. nadir fil Quran qad kufiya as-subut. Maka orang yang memperhatikan kandungan Al-Quran maka sungguh telah dicukupkan dengan subut. Maksudnya benar-benar kokoh dan ada dan akurat. Li'annahu mutawatir dengan Al-Qur'an mutawatir walakin yabqan nadar fid dalalah. Cuman tinggal satu poin yang perlu diperhatikan itu apa? Adalah penunjukan isi kandungan Al-Qur'an. Jangan sampai keliru ketika anda berdalil sembarangan kemudian apa? Allah Ta'ala berfirman, dalam Al-Qur'an Karim bahwasanya isbatul haram. Mana dalilnya? Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi katanya. Dalilnya adalah alif lam mim, itu adalah kitab tidak ada keraguan dalamnya. Nyambung enggak kira-kira? Isbal kok larinya ke situ. Paham ya? Berarti dia gagal paham di dalam memahami pendalilan atau sesuatu yang tunjukkan kandungan atau yang terkandung dalam Al-Qur'an Karim. Sallallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahirabbil alamin.